Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi, Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah masih dalam penjelasan hadis yang ke-39 dari babul imani bil qadar bab tentang keimanan terhadap takdir di akhir kajian yang lalu telah kita nukilkan salah satu ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam bab ini yaitu firman Allah dalam suratul anbiya ayat 101 Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan bagi mereka dari kami balasan al-husna, balasan surga. Ulaika anha mubadun, mereka dijauhkan dari neraka. Mereka akan dijauhkan dari neraka. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ada penetapan tentang al-qada dan al-qadar. Terdapat penetapan takdir. Kami takdirkan mereka masuk surga dalam pengertian mereka beramal yang akan menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari neraka. Sebab turunnya ayat ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang ke-9899 dari surah Al-Anbiya ini Allah katakan Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kalian akan memasukinya. Laukana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Kalau seandainya mereka adalah Tuhan, maka mereka tidak akan memasuki neraka dan masing-masingnya akan kekal di dalam neraka. Lah, tatkala kaum musyrikin mendengar ayat ini, mereka mengatakan bahwa kami menyembah orang-orang soleh. Kalau mereka bersama kami di dalam neraka, berarti urusannya ringan bagi kami. Yakni maksudnya bahwa mereka mengkritisi kalamullah mengkritik firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi. Karena di antara yang mereka sembah dari selain Allah adalah malaikat, para rasul seperti Isa. Bagaimana mungkin mereka akan berada di dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, "Innalladzina sabaqat lahum minnal husna" bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah berlaku ketetapan untuk mereka dari kami mendapatkan al-jannah mereka adalah para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Berarti sebenarnya ini adalah pengkhususan. Setelah penyebutan yang bersifat umum. Kata Imam Ibnu Az-Zab'ari rahimahullahu taala, oh, afwan afwan bukan imam. Qala Ibnu Az-Zab'ari dia mengatakan Ibnu Az-Zab'ari fa nahnu na'budul malaikata. Kami menyembah malaikat kata dia. Wal Yahud ta'budu Uzairan orang Yahudi menyembah Uzair, orang Nasara menyembah Al-Masih Isa bin Maryam. Fahal haula'i ma'ana finnar? Apakah mereka ini akan bersama kami di dalam neraka? Tujuan kaum musyrikin Nah, Betul, betul. Afan jiddan barakallahu fikum. Ini adalah Imam Az-Zab'ari yang menukilkan ucapan mereka dari kaum musyrikin bahwasanya kami menyembah malaikat sementara orang Yahudi menyembah Uzair, Nasara menyembah Al-Masih. Apakah mereka akan bersama kali kami di neraka? Tujuan dari kaum musyrikin mengucapkan kalimat ini adalah intiqadu kalamillah, mengkritisi firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun Tatkala Ibnu Maryam Isa dijadikan sebagai permisalan ternyata kaummu yakni Quraisy mereka bersorak wa qalu aalihatuna khairun amhu mereka mengatakan apakah Tuhan kami yang lebih baik ataukah Isa? Ma laka illa jadala. Mereka tidaklah memberikan permisalan tersebut kepadamu, wahai Muhammad, kecuali untuk mendebat saja. Balhum kaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Karena sudah menjadi perkara yang ma'ruf, bahwa Isa, Ibnu Maryam, As-Salihin, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa mereka akan masuk ke dalam jannah dalam surga wahum ya'rifuna hada mereka tahu hal itu tetapi tujuannya memang ingin mencampur adukkan dan menanamkan keragu-raguan sehingga mengatakan mereka mengatakan wa qalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Allah lanjutkan ayat tadi dalam surah Az-Zukhruf tadi, in huwa illa abdun, Isa tidak lain kecuali hanya seorang hamba. An'amna alaihi yang kami beri nikmat kepadanya waja'alnahu mathalan li bani Israel dan kami jadikan ia sebagai permisalan bagi bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membantah mereka dengan ayat tadi, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna." Sesungguhnya orang-orang yang berlaku bagi mereka ketetapan kami untuk mendapatkan al-jannah seperti Isa salam, Uzair dan orang-orang yang disembah dari selain Allah dari hamba-hamba yang saleh yang mereka tidak ridha tentunya dengan perbuatan itu mereka diperkecualikan untuk masuk ke dalam jahanam sebagai bahan bakarnya neraka jahanam. Wasyahid intinya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna Kata Syekh, "Hadza fi isbatul qada wal qadar." Di sini ada penetapan tentang al-qada dan al-qadar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dari ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala Wa kana amrullahi qadaran maqdura dan urusan Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang sudah ditetapkan. Maka ayat ini pula terkandung di dalamnya penetapan al-qada wal qadar. Fa qauluhu ta'ala amrullah kalimat amrullah ay al-amrul kauni urusan Allah secara kauni dari sisi tinjauan bahwa amrullah ada dua macam. Yang pertama adalah dari sisi kauni. Apa yang terjadi di alam ini? Kama fi qawlihi ta'ala innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Bila ia menghendaki sesuatu cukup bagi Allah mengatakan padanya kun, jadilah fayakunu maka ia pun jadi. Ini perintah secara kauni. Yang kedua perintah secara syar'i. Urusan yang berkaitan syariat, salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya dari berbagai macam urusan syariat yang dibebankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara kauni ini pasti terjadi. Ketetapan Allah secara kauni ini pasti terjadi. Adapun secara syar'i terkadang terjadi, terkadang tidak. Di antara manusia ada yang menunaikan perintah, ada yang bermaksiat. Kalau terjadi, kalau berkaitan dengan perintah secara syar'i atau urusan berkaitan dengan syariat. Allah memerintahkan menetapkan kewajiban bertauhid, tapi ternyata banyak orang yang menjadi musyrikin, kafir, tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum. Adapun firman Allah Azza wa Jalla yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam bab ini, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kalimat ini wa ma ta'maluna ay wa khalaqa ma ta'maluna. Dan Allah menciptakan apa yang kalian perbuat. Hadhil ayatu kata Syekh ayat ini fiha padanya terdapat keterangan penjelasan anna a'mal al-ibadi innama hiya min khalqillahi subhanahu wa ta'ala bahwa amalan-amalan hamba itu dari ciptaan Allah. Naam hiya fi'lul khalqi. Memang betul dia perbuatan makhluk. Dia adalah perbuatan makhluk. Walakinnaha khalqul khaliq. Tetapi dia adalah ciptaan al-khaliq. Perbuatan kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajtami'u fiha al-amrani. Maka terkumpul padanya ada dua hal. Annaha khalqullah yang pertama bahwa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wa annaha fi'lul abdi ia adalah perbuatan hamba. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Terdapat bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang mereka menafikan, meniadakan, menolak dan mengingkari al-qadha dan al-qadar. Maksudnya al-Mu'tazilah ini Al-Qadariyatul Mu'tazilah. Orang-orang Qadariyah. Yang mereka mengatakan bahwa innal abada innama yaf'alu bi ikhtiyarihil mutlaq. Bahwa hamba itu berbuat dengan pilihannya secara mutlak. Alladhi laisa lillahi fihi ayyu qada'in wa qadar. Yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hubungan dan kaitannya sama sama sekali. Kemudian ayat terakhir yang dinukilkan oleh Syekh rahimahullah Syekh Muhammad di dalam bab ini inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadarnya, dengan takdirnya. Di sini juga ayat ini terdapat penetapan al-qadha dan al-qadar. Tayyib ini akhir dari penjelasan hadis yang ke 39.